nahnul al awwaluna yaumal qiyamah. Kami adalah umat yang terakhir, maksudnya terakhir hidup di dunia, di muka bumi. Karena nggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Tidak ada rasul setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kami adalah umat yang pertama dipanggil oleh Allah, dihisap oleh Allah, kemudian dimasukkan ke dalam al-jannah.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 Pada pertemuan pagi hari ini Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Sehingga sampai saat ini kita masih merasakan betapa indah dan nikmatnya hidup di bawah naungan dinul Islam. Betapa nikmatnya hidup di, di bawah naungan as-sunnah an-nabawiyah dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di rumah Allah di masjid Masjid Ikhwanus Sofa yang merupakan salah satu rumah Allah tempat yang dicintai dan diberkahi sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sahih Muslim ahabbul biqa'i ila Allah masajiduha tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Kita semua berkumpul di rumah Allah dalam rangka menjalankan suatu ibadah yang mulia, ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah tolabul ilmi asyari, mempelajari dan memahami dinul Islam yang bersumber dari kitab Allah, Al-Quranul Karim, dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis yang mulia ini di rumah Allah menjadi salah satu tanda dan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi kita semua, kebaikan di dunia dan akhirat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu ia berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya niscaya Allah akan menjadikannya paham dan mengerti tentang agamanya barang siapa yang dikehendaki Allah meraih kebaikan, kebaikan di dunia dan akhirat, niscaya Allah akan menjadikan hamba tersebut paham dan mengerti agamanya dengan baik dan benar. Dan juga mudah-mudahan duduknya kita di majlis ilmu ini sebagai tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semua, mencintai hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa sebagaimana dikatakan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di dalam sebuah asar sebuah riwayat beliau mengatakan innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'til imana illa man yuhib fa idza ahabba Allahu 'abdan a'tahu al-iman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dan membagikan harta dunia kepada siapa saja yang dicintai dan siapa saja yang tidak dicintainya. Perhatikan perkataan sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dan membagikan harta dunia kepada siapa saja yang dicintai dan siapa saja yang tidak dicintai. Namun Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan iman tidaklah memberikan nikmat iman kecuali kepada siapa yang ia cintai. Maka apabila Allah telah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberikan kepadanya nikmat iman, a'tahul iman, pemahaman yang benar tentang agama Islam. Oleh karenanya, ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan Allah memberikan harta dunia, kemewahan dunia kepada siapa saja dari hamba-hambanya yang beriman maupun yang kafir, yang taat maupun yang maksiat, semua diberi harta oleh Allah. Karena memang harta dunia bukan tanda Allah mencintai seorang hamba. Seorang kaya bukan sebagai barometer dia dicintai oleh Allah. Seorang miskin bukan sebagai tanda Allah benci kepadanya. Karena memang dunia di sisi Allah tidak ada nilainya. Dunia di sisi Allah tidak lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk. Makanya Allah pun memberikan harta kepada orang kafir. Allah memberikan harta dunia kepada orang musyrik. Allah berikan harta dunia kepada Korun, kepada Fir'aun, kepada Abu Jahal, kepada Abu Lahab, dan orang-orang kafir yang lain. Bahkan sebagian orang kafir atau kebanyakan mereka lebih kaya daripada kaum muslimin dan mukminin. Karena memang Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, dunia itu bagi Allah ya tidak ada apa-apanya, makanya diberikan kepada siapa saja. Di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda menerangkan bahwa dunia tidaklah berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali harta yang diinfakkan di jalan Allah, harta yang digunakan untuk membela agama Allah. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin, ma saqa minha kafiran syarbatama." Lau kanatid dunya indallahi ta'dilu janaha ba'udah. Kalau sekiranya harta dunia nilainya, harganya di sisi Allah menyamai sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan setetes air minum setetes air minum pun kepada orang kafir. Saya ulangi sekali lagi sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya seandainya harta dunia nilainya di sisi Allah sama atau sebanding dengan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir setetes air pun. Dan kenyataan menunjukkan orang-orang kafir hartanya lebih dari setetes air. Orang-orang kafir menjadi kaya raya, memiliki rumah, memiliki kendaraan, memiliki apa namanya perusahaan. Bahkan sebagian besar mereka lebih kaya daripada kaum mukminin. Ini menunjukkan bahwa harta dunia di sisi Allah tidak lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk. Banyaknya harta benda bukan tanda kecintaan Allah. Tetapi apakah tanda Allah cinta seorang hamba? Kita lihat sabda eh, perkataan Abdullah bin Mas'ud, Walayu'til iman illa man yuhib." Akan tetapi Allah tidaklah memberikan iman kecuali kepada siapa yang dicintainya. Siapa yang dicintainya. Fa'idha habballahu 'abdan apabila Allah mencintai seorang hamba, a'tahul iman. Maka Allah akan memberikan kepadanya nikmat iman. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis ilmu syar'i ini sebagai tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai kita dan juga menghendaki kebaikan bagi kita semua karena tidak mungkin seorang hamba memahami agama Islam, memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah An-Nabawiyah dengan baik dan benar kecuali melalui jalan talabul ilmi asyari. Meniti jalan menimba ilmu, tidak dengan bermalas-malasan, tidak dengan bermimpi atau mengkhayal, tetapi jalan untuk memahami dinul Islam, memahami Al-Quran dan al sunnah dengan penafsiran yang benar, memahami Al-Hadis dengan pemahaman yang benar, harus dengan jalan talabul ilmi, duduk di majlis ilmu, belajar kepada ahlul ilmi, dan kita juga berharap datangnya kita ke tempat ini, ke rumah Allah yang mubarak, dicatat Allah sebagai perjalanan visabilillah. Perjalanan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Perjalanan yang akan mendatangkan pahala. Perjalanan yang akan menghapuskan dosa-dosa. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji' yang artinya barang siapa yang keluar atau berangkat dari rumahnya ke suatu tempat untuk apa? Untuk shopping hari Minggu ini? Hah? Refreshing? Untuk ngerumpi? Tidak. Kharaja fi talabil ilmi. Keluar dari rumahnya ke suatu tempat untuk menimba ilmu. Untuk mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah mempelajari agama Allah, maka kata Nabi, fahuwa fi sabilillah. Ia senantiasa berada di jalan Allah, di jalan yang Allah ridhai, di jalan yang Allah cintai, hatta yarji'a sampai ia pulang kembali ke rumahnya. Jadi hidupnya kita di sini bukan hal yang sia-sia, bukan untuk melewatkan waktu begitu saja, tetapi dalam rangka mencari ridha Allah, dalam rangka mengharap pahala dari Allah, dalam rangka menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita ini di majlis yang mulia menjadi amal saleh yang diterima oleh Allah dan dicatat dalam lembaran-lembaran amal soleh kita. Mudah-mudahan masjid ini, tempat yang kita duduki, menjadi saksi di hari kiamat di hadapan Allah bahwa kita telah menghabiskan sebagian waktu, sebagian umur untuk taat kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah. Ketika semua bumi berbicara, menceritakan tentang berita-beritanya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu pada hari kiamat, bumi menceritakan tentang berita-berita yang terjadi di permukaannya. Semua yang kita lewati, semua yang kita duduki menjadi saksi. Bercerita kepada Allah. Makanya hendaknya kita berusaha untuk tidaklah berada di suatu tempat, melainkan senantiasa berzikir kepada Allah, bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ikhwan wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kajian kita pada pagi hari ini Ya, sebagaimana yang disampaikan tetapi ya, moderator tadi keliru karena ada perubahan tema yaitu kajian kita pada pagi hari ini tentang hakikat mencintai nabi dan keutamaannya. Hakikat mencintai Rasulullah dan keutamaannya. Ini pembahasan kita. Dan ini sangat penting untuk dibahas dan dipahami oleh kita semua karena siapapun dari umat Islam, siapapun di antara kita jika ditanya, apakah engkau mencintai Nabi? Maka jawabannya pasti sama, ya benar kami sangat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin ada orang Muslim atau Muslimah mengatakan saya tidak cinta Nabi, saya setengah-setengah mencintai Nabi, saya ragu-ragu mencintai Nabi. Tidak mungkin ada kecuali orang kafir, kecuali orang musyrik, kecuali orang murtad, kecuali orang munafik yang berpura-pura menampakkan keislaman. Adapun orang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah yang imannya jujur dan benar, maka kalau ditanya apakah Anda mencintai Nabi? Maka jawabannya pasti sama, ya, benar, kami sangat mencintai Rasulullah, sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bangga menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kita sangat bangga menjadi umat Islam. Umat Nabi yang paling mulia. Nabi yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah di dunia dan akhirat. Nabi yang pertama kali diizinkan oleh Allah membuka pintu surga dan memasukinya. Kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad. Umat Islam yang mana meskipun kita hidup di dunia sebagai umat yang akhir zaman, dibanding umat-umat terdahulu, tetapi pada hari kiamat kita adalah umat yang pertama kali dipanggil oleh Allah. Kemudian dihitung amalannya oleh Allah sebelum umat-umat terdahulu dan kita juga menjadi umat yang pertama kali memasuki surga bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda dalam hadis, "Nahnul akhirunal awaluna yaumal qiyamah." Kami adalah umat yang terakhir, maksudnya terakhir hidup di dunia, di muka bumi. Karena nggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Tidak ada rasul setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kami adalah umat yang pertama dipanggil oleh Allah, dihisab oleh Allah, kemudian dimasukkan ke dalam al-jannah. Semua umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Makanya kita bangga, merasa mulia, tidak ada rasa malu sedikit pun, tidak ada rasa pekeu atau rendah di hadapan umat-umat selain Islam. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam." Fahmahma ibtaghaina al-izzata bighairihi adallana Allah. Kami adalah suatu kaum yang telah dimuliakan oleh Allah dengan agama Islam. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa Ya, jika kita famahma ibtagainal izzata bighairi, maka barang siapa di antara kita yang mencari kemuliaan dengan selain agama Islam, niscaya Allah akan merendahkannya. Niscaya Allah akan menghinakannya. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita tentang hakikat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keutamaannya akan kita bahas dalam beberapa pelajaran. Akan kita bahas dalam beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama tentang hukum mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang kedua tentang buah atau keutamaan mencintai Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran yang ketiga tanda-tanda mencintai Nabi sallallahu Alaihi Wasallam tanda-tanda dan bukti mencintai Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam dan pelajaran yang keempat atau terakhir cara mencintai Nabi atau kiat menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiat menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ya empat pelajaran ini bisa dijelaskan dengan uh, sempurna dan mudah dipahami. Ikhwan wa akhwati fillah kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang pertama yaitu apa? Tentang hukum mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hukumnya? Ada yang tahu? Sunnah atau wajib? Atau makruh? Hah? Kok yang menjawab sedikit? Jangan-jangan ragu-ragu ini, 50-50. Hah? Wajib. Satu kata. Atau ada yang beda pendapat? Yang sebelah kanan. Apa hukum mencintai Nabi, Pak? Wajib. Sebelah kiri? Tengah? Alhamdulillah. Ini jawaban yang harus yakin dan mantap. Jangan wajib, wajib. Kayak ketakutan. Gak akan disalahkan. Ya, Harus yakin jawabannya. Hukum mencintai Nabi wajib. Atau fardu ain. Fardu? Apa fardu ain? Hah? wajib atas individu muslim. Setiap individu muslim atau muslimah wajib mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh ah saya wakilkan saja kepada suami saya. Kata istri, kata suami ah biar istri saja mencintai Nabi saya ya biasa-biasa saja. Tidak bisa. Semuanya suami istri yang muslim dan muslimah. Orang tua dengan anak wajib mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dia orang kaya atau orang miskin? Apakah dia pejabat atau rakyat biasa? Apakah orang sehat atau orang sakit? Orang terkenal atau tidak dikenal? Wajib mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ia merasa sebagai umatnya Nabi Muhammad, kalau ia mengaku sebagai umat Islam, wajib mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang menunjukkan bahwa hukum mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah fardu ain adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih keduanya dari jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Yang artinya tidaklah salah seorang di antara kalian beriman sehingga aku menjadi orang yang paling dicintainya melebihi orang tuanya sendiri, melebihi anak kandungnya sendiri dan melebihi semua manusia. Saya ulangi sekali lagi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman sehingga aku menjadi orang yang paling dicintainya melebihi orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Jelas. Bahkan sekalipun dibanding dengan pekerjaan. Sekalipun dibanding dengan kecintaan terhadap harta benda. Maka wajib kita mendahulukan cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh dikalahkan. Di dalam riwayat yang lain yang bersabda, La yu'minu wahadukum hatta akuna habba ilaihi min ahlihi wa malihi wa nasi ajmain. Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman sehingga aku menjadi orang yang paling dicintainya dibanding keluarganya, dibanding harta bendanya, dan dibanding semua manusia. Ini juga menunjukkan tentang wajibnya mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi segala-galanya. Bahkan dibanding dengan diri kita sendiri. Dibanding diri kita sendiri, kita harus mendahulukan cinta kita kepada Nabi dibanding diri kita sendiri. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bergandengan tangan dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab kita tahu sahabat Nabi yang mulia. Manusia yang paling afdol dari umat Islam setelah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang mendapat kabar gembira masuk surga. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang mendapat rekomendasi dan pujian dari Nabi bahwa ia akan mati syahid. Ketika Umar masih hidup, ketika Nabi masih hidup. Ya, kisahnya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar As Siddiq, bersama Umar bin Khattab, bersama Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in mendaki Gunung Uhud yang ada di kota Madinah. Setelah Nabi bersama tiga sahabatnya yang tercinta berada di puncak Gunung Uhud, terjadi gempa yang sangat keras. Gunung Uhud bergoncang. Dan ini membahayakan. Ya, kalau kita berada di rumah saja bahaya apalagi di puncak gunung. Maka Nabi berkata kepada Uhud, yang mana Uhud? Kata Nabi, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Gunung Uhud ini adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintai Uhud. Ini tentang keutamaan gunung Uhud. Nah, pada suatu hari ketika Nabi berada di puncak gunung Uhud, terjadi gempa. Maka Nabi berkata kepada gunung Uhud, "Usbut Uhud ma'alaika ilan nabi wasiddiq wasyahidan." Tenanglah wahai gunung Uhud jangan goncang, jangan gempa. Kenapa? Karena yang ada di puncakmu ini hanyalah seorang nabi, diri beliau sendiri. Wasiddiq, maksudnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq, seorang hamba Allah yang selalu percaya dan beriman kepada Nabi, selalu membenarkan Nabi dan selalu jujur. Wasyahidan dua dan dua orang yang akan mati syahid. Padahal masih hidup, tapi Nabi sudah memberikan gelar kepada Umar bin Khattab dan juga kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan gelar asy-syahidan. Abu Bakar asy eh, Umar asy-syahid dan Utsman asy-syahid akan mati syahid. Ini kabar gembira dan terbukti semua yang disampaikan Nabi terbukti karena beliau berbicara dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan meramal, bukan ngarang, bukan ngawur, bukan hasil dongeng, tidak. Nabi menyampaikannya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Umar. Suatu hari Umar bergandengan tangan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Umar berkata kepada Nabi, Ya Rasulullah, la anta habbu ilayya min kulli illa min nafsi. Wahai Rasulullah, sungguh engkau adalah orang yang paling aku cintai melebihi segala-galanya kecuali dibanding diriku sendiri. Jadi Umar menyatakan Rasa cintanya kepada Nabi mengalahkan cintanya kepada orang tuanya sendiri. Mengalahkan cintanya kepada keluarganya. Mengalahkan cintanya kepada istri dan anak-anaknya. Mengalahkan cintanya kepada harta benda. Tetapi kalau dibanding dengan diri Umar, maka kata Umar, saya lebih cinta diri saya pribadi, wahai Rasul, dibanding engkau. Nah, maka Nabi berkata kepada Umar, La hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak wahai Umar, kata Rasul Imanmu belum sempurna sampai aku menjadi orang yang paling kau cintai termasuk dibanding dirimu sendiri. Maka Umar pun segera manut dan taat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Umar segera mengatakan, Al-an anta ya Rasulullah ahabu ilayya hatta min nafsi. Sekarang wahai Rasul, engkau adalah orang yang paling aku cintai dibanding diriku sendiri. Maka Nabi berkata kepada Umar, "Al-ana ya Umar, sekarang cintamu ya, sekarang imanmu telah sempurna wahai Umar. Sekarang imanmu telah sempurna ketika Umar mencintai Nabi melebihi segala-galanya termasuk dibanding dirinya sendiri." Subhanallah. Jadi inilah dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa hukum mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah fardu fardu ain wajib atas setiap individu muslim dan muslimah sehingga apabila ada di antara muslimin dan muslimat yang tidak mencintai Nabi melebihi segala-galanya maka ia telah meninggalkan kewajiban dan dia berdosa karena sesuatu yang wajib apabila ditinggalkan maka mengakibatkan dosa bagi pelakunya ya kan sesuatu yang wajib harus dikerjakan. Kalau ditinggalkan maka pelakunya berdosa. Kemudian pelajaran yang kedua tentang apa? Buah dan keutamaan daripada mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi segala-galanya. Buah dan keutamaan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi segala-galanya. Apa buahnya? Apa keutamanya? Yang pertama, di, antara buah dan keutamaan mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi segala-galanya adalah orang yang mencintai Nabi melebihi segala-galanya akan merasakan manisnya iman dan lezatnya ketaatan. Orang yang mencintai Nabi melebihi segala-galanya akan merasakan manisnya iman dan lezatnya ketaatan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim di dalam kitab sahih keduanya dari jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار Yang artinya ada tiga perkara yang barang siapa ada pada dirinya tiga perkara tersebut, niscaya dia akan mendapatkan atau merasakan manisnya keimanan. Ada tiga perkara yang barang siapa ada pada dirinya tiga perkara tersebut, maka ia akan merasakan manisnya iman. Apa tiga perkara tersebut? Yang pertama, an Allahu wa rasuluhu Hah? Enggak ada yang hafal? Ada yang hafal ya ikhwan? An Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Ini hal pertama yang akan menyebabkan seorang hamba merasakan manisnya iman dan lezatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah dan Rasul melebihi segala-galanya. Melebihi orang tuanya sendiri, melebihi keluarganya, melebihi anaknya, melebihi hartanya, melebihi pekerjaannya dan melebihi dirinya sendiri. Hal yang kedua, Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai orang lain karena Allah. Mencintai orang lain karena karena Allah. Ini yang kedua. Di antara tiga sebab yang mendatangkan kelezatan iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdafa finnar membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah diselamatkan oleh Allah darinya sebagaimana ia benci untuk dicampakkan ke dalam neraka Ya, yang ketiga, membenci untuk kembali terjerumus ke dalam kekufuran dan kesyirikan setelah diselamatkan oleh Allah, mendapat hidayah, hidayah iman, hidayah tauhid. Ya, sebagaimana ia membenci untuk dilontarkan ke dalam neraka. Jadi harus ada rasa itu, rasa benci untuk kembali berbuat kesyirikan dan kekufuran. Dia merasa takut jangan sampai kembali berbuat syirik dan kufur setelah mendapat hidayah iman, hidayah tauhid. Hal yang pertama, dari tiga hal yang menyebabkan seorang hamba mendapatkan manisnya iman, yaitu an yuhibballah an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah apabila ada perintah Allah dan perintah Rasulnya bertentangan dengan perintah Ustadz kita, bertentangan dengan perintah kiai kita, bertentangan dengan pendapat orang tua kita, maka yang wajib kita utamakan, yang wajib kita pilih, yang wajib kita ikuti, yang wajib kita laksanakan adalah perintah siapa? Allah dan Rasulnya. Walaupun nanti dibenci oleh ustadz kita, walaupun dibenci oleh kiai kita, walaupun tidak disukai oleh orang tua kita. Allah dan Rasul lebih kita cintai dari semuanya. Allah dan Rasul lebih kita agungkan. Allah dan Rasul lebih kita muliakan daripada semuanya. Karena guru kita, kiai kita, ustadz kita, orang tua kita sama seperti kita. Wajib taat dan tunduk kepada Allah dan Rasul. Tidak boleh ada seorang pun dari umat manusia yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul. Jadi ini yang dimaksud mencintai Allah dan Rasul melebihi segala-galanya. Jadi kalau ada perintah dari seorang ustadz, seorang guru, seorang syekh, bahkan dari orang tua sendiri yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul, maka yang kita pilih dan yang kita ikuti adalah perintah Allah dan Rasul. Walaupun akan menghadapi resiko, walaupun akan dimarahi, walaupun akan dibenci, yang kita lebih suka mendapat ridho Allah daripada ridhonya manusia sementara Allah benci kepadanya. Jika ada seorang guru atau seorang kiai menyuruh kita untuk berbuat maksiat, menyuruh kita untuk berbuat ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Allah dan Rasul dalam Al-Quran dan As-Sunnah, Allah tidak pernah mensyariatkan. Nabi juga tidak pernah memerintahkan. Sementara guru kita menyuruh kita untuk mengamalkannya. Maka bagaimana sikap kita? Sikap kita mengamalkannya, meninggalkannya, menolaknya. Kenapa? Karena Allah dan Rasul tidak mensyariatkannya. Allah dan Rasul tidak mengajarkannya. Ini sikap yang benar. Ini sebagai bentuk mencintai Allah dan Rasul melebihi segala-galanya. Jika orang tua kita menyuruh kita untuk datang ke dukun atau untuk mencari berkah di kuburan-kuburan wali atau orang soleh, maka bagaimana sikap kita? Tunduk, taat, nanti dikasih upah 2 juta sekali jalan, kalau bolak-balik 4 juta. Pilih mana? Hah? Pilih 4 juta atau pilih dibenci? Pilih dibenci oleh siapa? Oleh Allah. Dibenci oleh orang tua. Walaupun nggak dapat uang. Iya. Kita memilih untuk tidak mendapat uang 4 juta meskipun iya dan juga milih untuk dibenci orang tua tetapi mendapat ridho Allah. Mendapat ridho Allah. Kenapa? Karena Allah lebih kita cintai. Allah lebih kita agungkan daripada orang tua kita sendiri. Kita dan orang tua adalah hamba Allah. Ciptaan Allah yang wajib taat dan tunduk hanya kepada Allah. Kita dan orang tua kita akan mati yang masing-masing akan mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Dan jika kedua orang tuamu menyuruhmu secara paksa menyuruhmu secara paksa. Untuk apa? Untuk berbuat syirik kepadaku. Berbuat syirik kepada Allah. Nak, tolong panggilkan Pak Dukun atau Mbah Dukun. Untuk apa, Bu? Ini untuk mengusir jin. Di kamar ya, tamu ini banyak jinnya. Panggil Mbah Dukun untuk apa? Ngobati sakit Bapak. Udah berobat sekian tahun nggak sembuh-sembuh, dokter nggak ada yang bisa. Dukun aja udahlah biar jalan pintas. Nah, nak tolong datang ke kuburan wali ini apa? Bawakan kerikil dan pasir. Mau apa? Buat diminum atau untuk cari berkah. Contoh begitu. Maka sikap anak jangan taat, jangan tunduk kenapa? Karena ini perintah untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tuti'huma. Janganlah kalian mentaati keduanya. Tetapi bagaimana muamalah kita kepada orang tua Kata Allah, "Wasahibhuma fid dunya ma'rufa." Tetapi pergauli kedua orang tuamu di dunia dengan pergaulan yang baik. Di saat kita disuruh untuk bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, menyekutukan Allah, pada saat ini kita diuji keimanan kita, diuji cinta kita kepada Allah dan Rasul, apakah betul-betul mendahulukan ya cinta kita kepada Allah dan Rasul dibanding segala-galanya atau tidak. Kita menolak perintah orang tua dalam hal maksiat kepada Allah, dalam hal kedurhakan kepada Allah, dalam hal kemusyrikan kepada Allah. Tetapi tetap di dunia memperlakukan orang tua kita dengan perlakuan yang baik. Kata-kata kita sopan, sikap kita sopan, membantu orang tua ya dengan badan kita, dengan pikiran kita, dengan harta kita dan juga berusaha untuk mendakwahi orang tua agar tobat dari kemusyrikan agar tunduk dan taat kepada Allah, mendoakan orang tua agar mendapat hidayah dari Allah sehingga nanti di akhirat berkumpul kembali di dalam surga. Karena syarat orang tua, suami istri, anak berkumpul kembali di surga, di surga adalah harus menjadi ahlul iman, harus menjadi ahlu at-tauhid. Kalau salah satu dari anggota keluarga itu musyrik, sampai mati dalam keadaan belum bertobat, maka mustahil untuk berkumpul kembali selama-lamanya. Mustahil akan terpisah, ya, karena salah satunya akan terjerumus ke dalam neraka jahanam secara kekal dan abadi. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim" Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dan mereka diikuti keimanannya oleh keluarga mereka. Al-haqna bihim dzurriyyatahum maka kami akan kumpulkan mereka bersama keluarganya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai' kami tidak menyanyiakan sedikit pun dari amalan mereka. Jadi syarat agar kita berkumpul kembali dengan orang tua kita yang sudah meninggal, berkumpul kembali di surga bersama kakek nenek, bersama istri, bersama suami, bersama saudara kandung, bersama paman dan bibi, bersama anak dan cucu, syaratnya semuanya mati dalam keadaan muslim dan muslimah, mati dalam keadaan mukmin dan mukminah, tidak punya syirik sedikit pun. Dikumpulkan lagi bersama Allah. Jadi kembali kepada tadi, kepada makna mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Tidak boleh mentati orang lain dalam hal maksiat kepada Allah. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, innama ta'atu fil ma'ruf." Tidak boleh mentaati siapapun dalam hal kemaksiatan kepada Allah. Tidak boleh mentaati siapapun dalam berbuat maksiat kepada Allah. Apakah dia orang tua, apakah dia guru, apakah dia ustadz, apakah dia ya atasan kita dalam suatu Eh, perusahaan, apakah dia pemerintah kalau disuruh bermaksiat kepada Allah, la ta'ata li makhlukin. Fi maksiatil khaliq dalam hal maksiat kepada Allah sang pencipta. Innama ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya kewajiban taat kepada orang lain, kepada orang tua, kepada guru, kepada pemerintah, kepada suami ya, hanya dalam hal yang ma'ruf saja. Jadi kalau ada istri disuruh oleh suaminya untuk Ah, membuka aurat, untuk pamer aurat, pamer kecantikan, disuruh oleh suami untuk bertabaruj, bersolek di depan umum, maka jangan ditaati. Kalau dilarang oleh suami untuk belajar agama, jangan diikuti. Ya, karena ini adalah ketaatan dalam hal maksiat kepada Allah. Kemudian yang kedua, dari tiga perkara yang membuat seorang hamba merasakan manisnya iman. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai orang lain murni karena apa? Karena Allah. Yang mendorong dia mencintai orang lain adalah karena karena Allah, karena imannya, karena kesolehannya, karena ketakwaannya. Bukan karena dia ini pernah ngasih pinjaman seket yuto tanpa bunga. Bukan karena dia ini calon mertua, akhirnya mencintainya. Bukan karena dia ini pernah ya membiayai pendidikan ya. Ini boleh, boleh, tetapi betul-betul yang akan membuat orang itu merasakan manisnya iman cintanya karena Allah. Karena kesolehannya, karena dia adalah orang yang taat kepada Allah, karena dia adalah orang yang taat dan setia kepada Rasulullah, karena dia adalah orang yang jauh dari dosa maksiat, karena dia adalah ahli ibadah, karena dia adalah orang jujur, berakhlak yang mulia sebagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut dengan cinta karena Allah. Dan ini berat, ya, untuk mewujudkan cinta karena Allah kepada orang lain suatu yang berat, tetapi fadilahnya besar, keutamanya besar. Di antara keutamaan cinta mencintai orang lain karena Allah, karena keimanan dan ketakwanya nanti ya pada hari kiamat orang tersebut akan mendapat naungan arsy Allah dari terik matahari. Dia akan selamat dari terik matahari di padang mahsyar. Ketika orang-orang merasa kepanasan, ketika orang-orang merasa berkeringat karena dekatnya matahari, hamba tersebut yang senantiasa saling mencintai karena Allah, bukan karena dunia, maka ia akan mendapat naungan arsy Allah, tidak merasakan terik matahari. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi bersabda Sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dilluh, imamun adil wa syabun nasha fi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama alaih wa tafarraqa alaih wa rajulun da'atum ra'atun datu mansibin wa jamalin faqal inni Allah wa rajulun tasaddaqa fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh wa rajulun dzakarallaha khaliyan fadat ainah Nabi saw Alaihi Wasallam bersabda yang artinya ada tujuh golongan manusia yang akan mendapat naungan arsy Allah. Yudilluhumullah. Ada tujuh golongan manusia yang akan dilindungi oleh Allah. Dilindungi, dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsnya pada hari kiamat. Di mana tidak ada naungan. Kecuali naungan arsy Allah. Siapa mereka? Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Pemimpin dalam lingkup yang luas maupun yang sempit. Apakah pemimpin negara, Apakah pemimpin provinsi? Apakah pemimpin kabupaten? Apakah pemimpin desa? Apakah pemimpin keluarga? Apakah pemimpin pesantren? Apakah pemimpin perusahaan? Yang jelas imamun adil. Adil kepada bawahannya. Adil kepada rakyatnya. Yang kedua, syabun nasya ibadati rabbi. Seorang pemuda yang tumbuh berkembang dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah. Maksudnya dia menghabiskan masa mudanya, melalui masa mudanya untuk apa? Taat dan tunduk hanya kepada Allah. Bertakwa kepada Allah, tidak memperturutkan hawa nafsunya. Mumpung masih nom, mumpung masih muda, happy-happy dulu, ya, jalan-jalan. Nanti kalau sudah tua, baru insaf dan tobat. Siapa yang bisa menjamin umurnya panjang? Siapa yang bisa menjamin umurnya 30 tahun, 40 tahun? Tidak ada. Ini adalah ketertipuan dari syaitan. Gurur. Ini orang yang magrur ya oleh syaitan, tertipu oleh syaitan. Orang yang akan mendapat naungan arsy Allah pada hari kiamat, pemuda yang tumbuh dewasa dalam ketaatan kepada Allah. Ya, kalau masa-masa tua berbeda. Masa muda disebutkan secara khusus karena memang masa muda godaan syahwat sangat kuat. Ya, fitnahnya sangat berat dibanding yang sudah tua. Makanya Nabi mengkhususkan pemuda yang tumbuh dewasa menghabiskan masa muda untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian golongan yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya merasa rindu, kangen, betah di masjid. Ya, seseorang apakah laki-laki atau perempuan yang hatinya merasa betah, rindu kepada masjid. Setiap kali berada di masjid tenang dan tentram. Setiap kali dia keluar masjid dia ingin segera kembali. Kalaupun dia keluar hanya untuk menjalankan hal-hal yang wajib atau hal-hal yang disunahkan dalam agama Islam, mencari nafkah atau untuk urusan-urusan yang lain, untuk berdakwah dan lain sebagainya. Tapi kalau di masjid betah, betahnya bukan karena ingin tidur di rumah panas di, di masjid AC-nya masya Allah, bukan. Ya betah di masjid untuk apa? Sholat, untuk berzikir, baca Quran, taklim, ini yang dimaksud bukan ah di rumah rame banyak anak-anak ini nggak bisa tidur di masjid aja sepi. Bukan, itu bukan seperti ini maksudnya. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Kemudian yang keempat, wa rajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa Dua orang yang saling mencintai karena Allah, di jalan Allah, mencintainya karena iman dan di jalan ketakwaan kepada Allah. Istama'a dua orang tersebut bertemu, bersatu, berkumpul karena Allah Bukan karena ada kepentingan dunia, tapi berkumpulnya karena Allah, karena kesolehan, karena ketakwaan. Watafarroqalih berpisah pun juga karena Allah, bukan cekcok rebutan calon istri, bukan cekcok rebutan warisan, bukan. Tafarroqalih berpisahnya karena Allah di jalan Allah. Ditafsirkan oleh para ulama hadis berpisah karena Allah maksudnya salah satunya pergi merantau untuk berdakwah, pergi berjihad, pergi menimba ilmu ke negeri yang jauh sehingga terpisah karena Allah. Atau makna yang kedua, berpisah karena Allah salah satunya lebih dahulu meninggal dunia. Berpisah, Allah yang memisahkannya. Bukan karena tadi rebutan calon istri, rebutan calon suami, rebutan lahan bisnis dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, uh, warajulun daatum da'athu imra'atun da'atu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Di antara golongan yang apa tujuh golongan yang akan mendapat naungan arsy Allah dari terik matahari pada hari kiamat adalah seseorang yang diajak oleh wanita berkedudukan tinggi dan cantik untuk berbuat mesum, berbuat kekejian, berbuat zina, tetapi dia mengatakan, ini akhafullah. Aku takut kepada Allah. Aku takut akan azab Allah. Aku takut mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ketika bermaksiat dengan zina. Ya. Dia tidak mengatakan, ini akhafu hansip. Tidak. Ya, saya takut hansip. Tidak. Takutnya bukan karena takut hansip, bukan takut satpol pp, bukan takut ketahuan oleh polisi atau orang tua atau ya orang lain. Takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang akan mendapat naungan arsy Allah. Ya. Atau takut karena nggak bisa bayar. Wah, ini lain lagi. Jadi yang dimaksud oleh Rasul Faqala inni Allah, Aku takut kepada Allah sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam dan juga dalam kisah ya nyata tentang Muhammad al-Miski yang mengalami cobaan dan godaan sebagaimana yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ini juga berlaku bagi wanita, sama sebaliknya. Wanita diajak berbuat apa e, keji oleh seorang lelaki yang berkedudukan tinggi, seorang pejabat, penguasa, hartanya banyak, ganteng, ya. Tetapi dia mengatakan ini ya khafu. Dia menolak aku takut kepada Allah walaupun dibayar dengan jumlah yang banyak. Dia mengatakan ini ya khafu Allah Makanya di sini Nabi menyebutkan daya tarik yang kuat. Wanita yang berkedudukan tinggi, daya tarik. Jamal cantik. Coba kalau yang mengundang nenek-nenek yang miskin. Kepada kabur ya. Nah, jadi disinilah yang membuat dia punya keutamaan yaitu mendapat naungan arus Allah pada hari kiamat di saat orang-orang merasa kepanasan ya karena dekatnya terik mata, apa dekatnya matahari dari ubun-ubun mereka. Iya, golongan yang keenam warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'afaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah, apakah dengan uang, apakah dengan makanan, apakah dengan pakaian, bersedekah dengan harta yang dimilikinya. Bukan harta orang lain, dengan hartanya sendiri. Harta yang halal. Fa'afaha, lalu dia menyembunyikannya. Disembunyikan sehingga tangan kirinya tidak tahu apa dan berapa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini maksudnya kata para ulama, dia bersedekah sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang lain sehingga lebih aman dan lebih selamat daripada penyakit ria. Ya. Dan ini memang berat. Orang bersedekah jumlah banyak nggak ada yang tahu itu susah. Kalau banyak depan umum, Bapak Haji Fulan, Ibu haji Fulana, 10 juta. Banyak itu, gampang daya tariknya. Tapi kalau sembunyi-sembunyi, nggak usah dipublikasi. Nah inilah orang yang mudah untuk ikhlas. Orang yang jauh dari ria. Makanya diberi keutamaan oleh Nabi, dinaungi oleh Allah, di bawah naungan arsnya dari terik matahari. Kemudian yang terakhir, golongan yang ketujuh, Warajulun dakarallaha khalian fafadat ainahu. Seseorang yang mengingat Allah. Mengingat nama Allah. Mengingat kebesaran Allah. Lalu dia pun menangis. Nah, Fafadat ainah. Dia mengingat Allah di saat sendirian. Lihat, ada kata-kata sendirian. Di saat sepi. Enggak ada orang lain yang melihat. Tidak ada orang lain yang mendengar. Dia sedang ya merenungi dirinya merenungi masa-masa lalunya yang penuh dengan dosa dan maksiat, merenungi masa lalunya yang penuh dengan kelalaian, meninggalkan perintah Allah, meninggalkan kewajiban-kewajiban, melanggar larangan Allah, begitu banyak dosa dan maksiat, begitu sedikit amal soleh yang dikerjakan. Kemudian dia pun menangis karena khawatir. Dia mati dalam keadaan Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Dia menangis karena khawatir tidak ada amal soleh yang dikerjakan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menangis karena akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mendengar, tidak ada yang melihat, hanya Allah dan dirinya yang mengetahui. Nah, inilah yang membuat dia mendapat keutamaan. Nangisnya bukan karena ya Allah utangnya satu miliar, penghasilan sebulan cuma 10 juta, piye ki caranya yang lunasi utang. Bukan orang semacam ini. Nangisnya bukan karena terbebani utang. Ya Allah, bojoku minta cerai, piye ki caranya? Bukan. Jadi nangisnya bukan karena urusan dunia, nangisnya apa? karena takut kepada Allah, takut azab Allah, bukan karena takut tadi ditinggal istri, minta cerai, atau suami galak, atau apa, ya Allah sudah tua, belum dapat pendamping hidup, nangis dia. Ya boleh nangis tapi nggak dapat keutamaan tadi, keutamaan ya di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi mengatakan nangisnya karena Allah, takut kepada Allah dan sendirian atau sepi. Kalau nangis depan umum gampang, Wah, jamaahnya meludak ini penuh. Nangis semua. Ya itu Allah yang Maha tahu ya atau tidak, tetapi di luar daripada keutamaan ini. Ya, nangis depan umum lebih mudah. Coba nangis sendirian. Angel minta ampun. Betul, angel. Tapi kalau nangis depan umum, gampang. Apalagi yang biasa main sinetron, uh, suruh nangis, bisa nangis dia. Tadinya ketawa, sekarang nangis bisa. Tapi orang yang betul-betul nangisnya karena Allah, takut kepada Allah, di saat orang lain tidak ada yang melihat, bahkan mungkin istrinya nggak tahu, anaknya nggak tahu, dia nangis ketika ada tamu, dia usapin air matanya dan tidak menampakkan, ya baru saja menangis, maka itulah yang mendapat keutamaan. Subhanallah. Kembali kepada uh, hadis tentang tiga perkara yang akan menyebabkan seseorang merasakan manisnya iman. Mencintai orang lain karena Allah, karena kesolehannya, karena ketakwaannya. Dan yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allah minhu kama yakrahu an yukdafa fin nar membenci untuk kembali kepada kekufuran, benci terjumus kembali kepada kemusyrikan setelah diselamatkan oleh Allah, setelah mendapat hidayah dari Allah, sebagaimana dia benci untuk dilontarkan ke, da ke dalam api neraka. Siapapun di antara kita tidak suka kalau ya dimasukkan ke dalam kobaran api. Siapapun di antara kita tidak suka kalau tangan kita terbakar api, baru tangan, belum semuanya. Apalagi kalau masuk ke neraka. Nah, kalau ada di antara kita yang benci untuk jatuh kepada kemusyrikan, tidak ingin kembali kepada kekufuran sebagaimana benci dia untuk dijerumuskan ke dalam neraka, maka saat itulah dia merasakan manisnya iman dan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya, kalau kita sampai sekarang belum pernah merasakan manisnya iman, tidak pernah merasakan lezatnya taat dan ibadah kepada Allah, maka mungkin tiga hal ini belum pernah kita lakukan, belum kita miliki. Karena kata Nabi, orang itu akan merasakan manis iman kalau ada tiga hal ini. Itu pasti dirasakan, betah dia. Rasanya gersang kalau dia berada di suatu daerah yang biasanya pengajian, biasanya majlis taklim, biasanya kiraatul Quran, biasanya dakwah, kemudian dia pun sibuk dengan dunia, nggak ada kajian, nggak ada ilmu, nggak ada silma rohani, teman-teman juga nggak ada yang saleh, gersang. Akan merasakan. Nggak ada masjid, susah sekali. Nah inilah rasanya orang ketika jauh dari ya lingkungan yang baik. Kemudian kita lanjutkan dengan pelajaran apa keutamaan yang kedua. Tadi baru satu keutamaan Keutamaan yang kedua diantara antara keutamaan e, mencintai Nabi melebihi segala-galanya. Ya. Yang kedua, orang yang mencintai Nabi melebihi segala-galanya akan dibangkitkan oleh Allah dan dikumpulkan bersama Nabi di, di dalam surga. Orang yang mencintai Nabi melebihi segala-galanya akan dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi di dalam surga. Subhanallah. Ini keutamaan yang besar. Siapa di antara kita yang tidak ingin masuk surga dan berkumpul bersama Rasul? Tentu semuanya pengen. Kita tidak pernah melihat Rasul, tidak pernah tidak pernah berjumpa dengan Rasul di dunia, maka kita ingin ber, berkumpul bersama Rasul dalam surga. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang ini bertanya kepada Rasul, Ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan waktu terjadinya hari kiamat? Wah, kaget Nabi. Ujuk-ujuk nanyanya tentang hari kiamat. Ya, jarang orang nanya tentang kiamat. Tiba-tiba dia nanya, hari kiamat. Wahai Rasul, kapan terjadinya hari kiamat? Sepertinya kebelet pengen kiamat. Maka Nabi mengatakan, bertanya balik kepada orang ini, "Wa ma talaha?" Bekal apa yang sedang kau siapkan untuk hari kiamat? Amalan apa yang sedang kau siapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat? Lelaki ini menjawab, "Ma "Ma'adattulaha illa anni uhibbullaha wa rasulah." Aku tidak banyak menyiapkan bekal dari amalan-amalan selain yang wajib dalam sebuah riwayat. Dia mengerjakan yang wajib-wajib, yang sunnah tidak banyak. Hanya saja aku betul-betul cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Subhanallah. Jawaban yang jujur. Jawaban yang tulus dan ikhlas. Tidak basa-basi dan tidak pura-pura. Ya, murni muncul dari dalam lubuk hatinya. Aku tidak menyiapkan banyak bekal selain yang wajib. Hanya saja aku betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi mengatakan kepada lelaki tersebut, innaka ma'aman ahbabta. innaka ma'aman ahbabta. Sesungguhnya engkau akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang kau cintai. Nanti di hari kiamat. Subhanallah. Jadi ini keutamaan mencintai Nabi melebihi segala-galanya. Akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat dan dikumpulkan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Anas bin Malik, seorang perawi hadis, demi Allah, aku gembira dan bangga setelah mendapat nikmat Islam melebihi nikmat mendengar sabda Nabi ini. Aku tidak merasa gembira dan senang setelah mendapat nikmat Islam melebihi ya nikmat mendengar sabda Nabi. Anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang engkau cintai. Maka aku pun sejak sekarang mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar As-Siddiq, mencintai Umar, mencintai Utsman meskipun aku belum beramal sebagaimana amalan mereka. Subhanallah. Meskipun aku belum bisa beramal sebagaimana amal ibadah mereka, tapi aku sudah betul-betul mencintai Nabi, mencintai Abu Bakar As-Siddiq, mencintai Umar bin Khattab, mencintai Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat yang mulia, yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita memberikan kecintaan, cintalah Nabi, para sahabat, dan para ulama yang saleh para ulama Rabbani yang berakidah lurus dan bermanhaj yang benar. Janganlah mencintai orang-orang fasik, merasa mengidolakan orang-orang kafir, mengidolakan orang-orang musyrik, mengidolakan orang-orang fasik, para penyanyi yang tidak jelas agamanya atau yang jelas-jelas kafir. Ya, khawatir nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama mereka. Almaru ma'aman ah, man ahab kata Nabi. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Makanya kalau kita ingin berteman dekat, carilah teman dekat yang saleh. Carilah teman dekat yang saleh yang selalu mengingatkan kita tentang kematian. Yang senantiasa mengajak kita kepada yang ma'ruf. Yang senantiasa mencegah kita dan memperingatkan kita dari dosa dan maksiat. Yang senantiasa mengantarkan kita ke alam akhirat. Untuk beramal dengan amalan yang dapat menyelamatkan kita dari api neraka dan memasukkan kita ke dalam surga. Karena seorang Hamba akan berada di atas agama teman dekatnya. Orang-orang yang dicintainya. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Al-mar'u ala dini khalilihi. yang ahadukum man yukhalil. Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu akan berada di atas agama kekasihnya. Berada di atas agama teman dekatnya. Kalau kekasihnya, teman dekatnya, akidahnya lurus, manhajnya benar, ibadahnya sahih, akhlaknya baik, insya Allah dia akan mengikutinya. Akan memberikan pengaruh yang baik. Almaru ala dirini khalilih, fal yang ahadukum man khalil. Maka hendaknya salah seorang dari kamu memperhatikan siapa yang jadikan teman dekat. Siapa yang jadikan orang yang dicintainya. Jangan sampai kita ini berteman dekat dengan orang jahat. Jangan sampai kita berteman dekat dengan orang-orang yang jauh dari agama. Atau dia menampakkan agama tapi akidahnya menyimpang Ibadahnya juga tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, bahaya. Kemudian kita lanjutkan dengan pelajaran yang keempat. Nah, ketiga apa keempat? Ketiga. Tanda-tanda kiamat. Eh, tanda-tanda yang mencintai Nabi. Tanda-tanda dan bukti mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu di, kita ketahui. Kenapa? Karena semua dari kita, semua dari kaum muslimin dan muslimat, semua yang mengaku umatnya Nabi Muhammad, kalau ditanya apakah cinta Nabi, apakah cinta Rasul, jawabannya ya pasti kami mencintai Nabi, pasti kami mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau hanya pengakuan, kalau hanya perkataan semua orang bisa, ya. Yang dibutuhkan di sini adalah bukti nyata. Apa buktinya engkau mencintai Nabi? Apa buktinya engkau mencintai Nabi dengan cinta yang jujur, cinta yang sejati, cinta yang tulus, bukan pengakuan belaka, bukan cinta dusta dan bohong. Banyak orang yang mengaku cinta Nabi, tetapi menentang ajaran Nabi. Banyak orang yang mengaku ingin bersama Rasul, tetapi menyelisih akidahnya Nabi. Banyak orang dari kaum Muslim dan muslimat ingin masuk surga, berjumpa dengan Rasul, tetapi ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya jauh dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang mengaku cinta Nabi ternyata perkataan dan perbuatannya menyerang dan menentang petunjuk Nabi SAW Alaihi Wasallam tanpa sadar atau dengan sadar. Maka dari itu ya kita akan menyebutkan beberapa tanda dan bukti mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baik dan benar. Kemudian setelah itu kita koreksi, apakah tanda-tanda dan bukti ini sudah ada pada diri kita atau belum? Kalau sudah ada, maka kita jaga, kita kuatkan kembali. Kalau belum ada, segera kita lakukan. Kita tinggalkan apapun yang menentang ya kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanda yang pertama, di antara tanda mencintai atau tanda dan bukti mencintai Nabi dengan cinta sejati. Berkeinginan keras untuk bertemu dengan Nabi. Memiliki atau berkeinginan keras untuk melihat dan berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tanda yang pertama. Dan para sahabat radhiyallahu anhum mereka generasi yang paling sempurna dalam menunjukkan bukti ini. Para sahabat radhiyallahu anhum, sahabat Nabi adalah generasi yang paling sempurna dalam menunjukkan bukti yang pertama ini. Betul-betul mereka ya merasa kehilangan Nabi. Betul-betul mereka sedih ketika berpisah dengan Rasul. Jangankan berpisah untuk selama-lamanya dengan wafatnya Nabi. Berpisah hanya pulang ke rumah berkumpul dengan anak istri, mereka sedih ingin kembali bertemu Rasul. Ingin segera balik lagi ke majlis taklim Rasul. Betah rasanya kalau berada di depan Rasul. Betah rasanya kalau beribadah bersama Nabi. Sehingga dalam sebuah riwayat disebutkan ada seorang sahabat yang bernama Hamdullah Hamdalah radhiyallahu anhu. Dia pernah mengatakan ketika berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Nafaqo handalah. Nafaqo handalah. Nafaqo handalah. Kata handalah. Menuduh dirinya. Handalah telah menjadi orang munafik. Handalah telah menjadi orang munafik. Handalah telah menjadi orang munafik. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kaget. Loh, masa ada orang sahabat langsung menuduh dirinya munafik? Ada apa ini? Apa yang terjadi pada dirimu kata Abu Bakar? Apa yang terjadi pada dirimu? Lalu Hamdalah menceritakan tentang perasaan yang ia dapatkan pada dirinya. Kata Hamdalah, aku ini mengaku diriku sebagai munafik atau merasakan diriku sebagai munafik karena apabila aku berada di depan Rasul, berada di majlis ta'lim Rasul, imanku merasa bertambah, semakin kuat, semakin mantap dan yakin tetapi ketika aku pulang ke rumah, berkumpul dan bersantai-santai dengan anak istri, iman saya merasa lemah. Semangat ibadah juga menurun. Kata Abu Bakar Siddiq, loh, kalau itu yang kamu maksud, saya juga begitu sama. Saya juga sama. Ya, sami mawon. Ana wa ente sami mawon. Kalau di depan Rasul, imannya merasa kuat. Ibadah semangat. Kalau balik ke rumah, seakan-akan ya iman itu melemah. Masya Allah. Ya loh, kalau begitu, ya kita temui Rasul. Abu Bakar As-Siddiq dengan Hamdullah radhiyallahu anhuma datang menemui Rasulullah dan menceritakan apa yang mereka rasakan di dalam jiwa. Maka Nabi pun ya dengan senyum dan mengatakan kepadanya, "Al-imanu sa'a fa sa'ah." Iman, begitulah keadaan iman yang ada dalam jiwa manusia. Ada saatnya menguat, ada saatnya melemah. Sebab kata Nabi, kalau seandainya iman kalian itu stabil atau naik terus, saya malaikat dari langit turun ke bumi dan menjabat tangan kalian. Diajak jabat tangan dari malaikat. Masya Allah manusia imannya naik terus. Enggak naik turun. Makanya sunnah wal jamaah diantara prinsip akidahnya bahwa iman yang ada dalam jiwa manusia itu yazidu wayangkus. Bertambah dan berkurang. Bisa menguat, bisa melemah. Ini akidah sunnah wal jamaah. Manusia, siapapun dia, tidak luput dari yang namanya dosa dan maksiat. Yazidu bi rahman. Iman yang ada dalam jiwa bisa bertambah dengan taat kepada Allah ar-Rahman. Mengerjakan ketaatan-ketaatan. Mengerjakan perintah Allah. Mengerjakan ibadah-ibadah yang disyariatkan. Wayang kusubi taati syaitan. Iman itu melemah dengan mentaati dan mengikuti jejak syaitan. Meninggalkan perintah Allah. Melanggar larangan Allah. Mengerjakan dosa dan maksiat. Itulah penyebab lemahnya iman. Al-iman yazidu wayangkus. Kemudian kita juga bisa ya memiliki tanda yang pertama ini dengan cara meminta pada ya Allah kumpulkan kami bersama Rasul. Hati kita berkeinginan keras untuk bisa berjumpa dengan Rasul. Ya, tidak bisa melihat di dunia karena beliau sudah meninggal dunia, tapi kita berharap dan berdoa pada Allah bisa melihat Nabi di surga, berkumpul bersama Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Tanda dan bukti yang kedua di antara tanda dan bukti mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan cinta yang sejati, yaitu mentaati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melaksanakan perintahnya dan, dan menjauhi larangannya. Mentaati Nabi dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini tanda yang kedua. Kalau ada seorang muslim atau muslimah mengaku cinta kepada Nabi, mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi jika perbuatannya menyelisih perbuatan Nabi, setiap datang kepadanya perintah Rasul dia tinggalkan, setiap datang kepadanya larangan Rasul dia laksanakan, dia langgar, maka kita katakan cintanya kepada Nabi dusta. Pengakuannya mencintai Rasul bohong. Karena tanda dan bukti orang itu mencintai Nabi dengan benar selalu taat kepada Nabi. Selalu melaksanakan perintah Rasul, selalu menjauhi larangan Rasul. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hasyr, "Wa ma ataakumur rasulu" Hah? Fakhuduhu wa ma nahakum anhu tahu Al-Hasrat yang ketujuh, apa saja yang diajarkan oleh Rasul kepada kalian, maka terimalah. Ikuti, laksanakan. Dan apapun yang dilarang oleh Rasul kepada kalian, maka tinggalkanlah. Tinggalkanlah. Perintah Rasul, ajaran Rasul itu ada dalam Al-Quran dan ada pula dalam hadis. Makanya tidak boleh kita mencukupkan diri hanya dengan Al-Quran saja. Allah sendiri yang menyuruh kita untuk taat kepada Rasul melaksanakan perintah Rasul baik ada dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Hei orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah. Dan yang disampaikan Rasul itu ajarannya ada dalam Al-Qur'an dan ada pula dalam hadis-hadis yang sahih. Itulah ajaran Nabi. Itulah syariat Nabi. Jadi kalau ada orang yang mengaku saya cinta Allah hanya dengan Al-Quran saja, saya taat kepada Allah dan Rasul kita katakan bohong, kamu ini tidak mengamalkan ayat ini. Tidak mengamalkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha atiur rasul. Kamu juga tidak mengamalkan firman Allah dalam Al-Quran. Wa ma'atakumur rasulu fakhuduh. Wa ma'anahakum anhu fangtahu. Kamu juga bohong mengaku cinta kepada Allah. Karena tidak mencintai karena tidak mengikuti petunjuk Nabi, karena tidak mengikuti sunnah atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini buktinya kamu tidak mengamalkan firman Allah dalam surat Al Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka buktikan cinta kalian dengan apa? Buktikan cinta kalian kepada Allah dengan fattabi'uni. Beritibaklah kalian semua hanya kepadaku. Beritibak apa artinya? Ikutilah tuntunanku. Ikutilah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata para ulama ahlu sunnah ayat ini sebagai ayat imtihan ayat untuk mencoba apa menguji Seseorang itu cintanya kepada Allah jujur atau dusta. Sejati atau pura-pura. Ini buktinya apa? Itiba atau tidak kepada Nabi. Mengikuti sunnah dan petunjuk Nabi atau tidak. Kalau mengikuti sunnah Nabi, mengikuti ajaran Nabi, sesuai akidahnya dengan akidah Nabi, ibadahnya sunnah ibadah Nabi, muamalah, akhlak, dan manhaj, mengikuti Nabi saw. berarti cintanya kepada Allah jujur, benar, dan sejati. Kalau tidak, maka cintanya kepada Allah dusta. Fattabi'uni, maka ikutilah tuntunanku, ikutilah petunjukku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Ini kutamannya. Kutaman mengikuti sunnah Rasul, mengikuti petunjuk Nabi adalah akan mendapat kecintaan dari Allah. Wa yaghfir lakum dunubakum, Allah juga mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwan wa akhwati fillah kaum muslimin, para hadirin yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan tanda yang kedua ini, di antara tanda-tanda mencintai Nabi dengan benar, melebihi segala-galanya, telah dibuktikan dengan sempurna oleh para sahabat. Telah dibuktikan dengan sempurna oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang dapat mengungguli para sahabat dalam hal ketaatan kepada Nabi dalam hal kecintaan kepada Nabi. Para sahabat betul-betul mencintai Nabi, betul-betul melaksanakan perintah Rasul. Ketika datang kepada mereka syariat atau turun wahyu dari Allah yang mengharamkan minuman keras. Pada saat itu sebagian sahabat sedang bertamu ke rumah sahabat yang lain. Dan kata Anas bin Malik, aku sedang menuangkan minuman keras kepada tamu dari para sahabat Nabi. Waktu itu al-khamr atau minuman keras belum ada pengharamannya. Masih dibi masih dibiarkan, masih dibebaskan karena belum ada ayat Al-Qur'an yang mengharamkannya. Maka ketika ada ayat yang turun dari langit kepada Nabi yang mengharamkan minuman keras, maka ada suara yang ber berkumandang di luar. Ketahuilah telah turun kepada Rasul ayat yang mengharamkan minuman keras. Maka seketika juga kami membuang bejana-bejana dan botol-botol minuman keras. Sehingga pada saat itu kota Madinah banjir dengan minuman keras. Segera para sahabat setia kepada Nabi, cinta kepada Nabi, apapun syariat yang datang kepada Nabi, apapun perintah yang datang dari Nabi, maka segera mereka mengamalkannya. Apapun larangan yang datang dari Allah dan Rasul, segera mereka meninggalkannya. Meskipun mereka mencintainya. Meskipun sudah menjadi kebiasaan mereka. Segera ditinggalkan. Tidak memikir dua kali. Tidak menunda-nunda. Kemudian, tanda yang ketiga. Tanda dan bukti cinta Nabi yang ketiga. Membela dan mengagungkan Nabi dan sunnah Nabi membela dan mengagungkan Nabi dan sunnah Nabi. Membela dan mengagungkan Nabi dan sunnahnya. Sunnah maksudnya hadis-hadis Nabi. Ajaran Nabi, tuntunan Nabi dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sekali lagi bahwa para sahabat Nabi adalah generasi yang paling sempurna dalam menunjukkan bukti yang ketiga ini. Para sahabat Nabi adalah generasi yang paling sempurna dalam menunjukkan bukti yang ketiga sebagai tanda cinta mereka yang jujur kepada Nabi. Apakah sahabat muhajirin? Apakah sahabat ansor? Semuanya betul-betul membela Nabi. Mengagungkan Nabi. Dan membenci musuh-musuh Nabi. Para sahabat mereka telah berjuang dan berkorban dengan jiwa raga mereka. Berkorban dan berjuang dengan harta benda mereka demi membela Nabi dan membela dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Mereka berani meninggalkan kampung halamannya demi membela Nabi, berpisah dengan negerinya, berpisah dengan keluarganya, berpisah dengan orang tuanya, berpisah dengan anak istrinya, bahkan meninggalkan harta benda yang mereka miliki demi membela Nabi, mencintai Nabi, membela dakwah tauhid, dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan ada siapapun yang dapat mengungguli kecintaan para sahabat Nabi kepada Nabi. Tidak akan ada. Sebagai contoh, ketika seorang sahabat yang bernama Zaid bin Dathinah radhiyallahu anhu ditangkap oleh orang musyrikin Quraisy. Dan majikannya ingin membunuhnya, dibawa ke tengah padang pasir. Sementara Nabi bersama sahabat sudah hijrah ke kota Madinah. Z masih belum hijrah dan tertangkap. Kemudian akan dibunuh. Sebelum dibunuh, sebelum dipancung, datang kepadanya Abu Sufyan. Waktu itu belum mendapat hidayah, belum masuk Islam. Apa kata Abu Sufyan kepada Zaid bin Dastinah setelah tadinya diarak di seluruh penjuru kota Mekah bahwa ini ada orang yang telah menyimpang, begitu dipermalukan, kemudian dibawa ke padang pasir dan akan dipancung. Namun Abu Sufyan berkata kepada Zaid bin Dastinah radhiyallahu anhu, "Wahai Zaid, maukah kami bebaskan engkau dari hukuman ini, pemancungan ini, tapi dengan syarat yang akan menggantikan posisimu di sini adalah Muhammad. Kamu bebas pulang bersama keluargamu, berkumpul bersama mereka, bersenang-senang, tapi yang menggantikan posisimu di sini adalah Muhammad. Mau atau tidak? Apa jawaban Zaid bin Dathinah radhiyallahu anhu? Demi Allah, keberadaan Nabi Muhammad, keberadaan Rasulullah di kota Madinah, sedang duduk bersama keluarganya, duduk santai kemudian kaki beliau tertusuk oleh duri, tidak aku sukai. Aku merasa sedih kalau kaki Muhammad, kaki Rasulullah tertusuk, tertusuk duri. Subhanallah. Apalagi kalau menggantikan posisi dia di sini, di tempat pemancungan, Tentu sangat tidak disukai. Dia rela meskipun ya, nyawanya akan melayang. Maka setelah itu dipancung Zaid bin Dasinah dan Abu Sufyan berkata, "Demi Allah, aku tidak melihat sekelompok orang yang sangat mencintai Muhammad melebihi sahabat-sahabat Muhammad. Kagum Abu Abu Sufyan. Mereka berani mengorbankan nyawa demi membela dan mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Apa yang sudah kita perjuangkan untuk Islam? Lihat, mereka berkorban dengan nyawa. Seorang sahabat yang lain bernama Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Sama seperti Zaid bin Sinah. Ketika Nabi bersama para sahabat sudah hijrah kota Madinah. Dia pun ingin menyusul Nabi, ingin mengejar Nabi kota Madinah, tapi dicekal oleh orang-orang musyrikin Quraisy, di stop, ditahan, nggak boleh. Kamu nggak boleh keluar dari kota Madi, kota Mekah, nggak boleh pergi, ya meninggalkan Mekah. Kata orang-orang Quraisy, kamu ini datang ke sini dalam keadaan tidak punya apa-apa, miskin. Kemudian kamu berdagang, berbisnis sukses, menjadi pengusaha, orang yang kaya raya, hartanya banyak, apa engkau akan pergi meninggalkan kami, meninggalkan Mekah dengan membawa harta benda yang datang dari kami? Tidak, kata orang Quraisy. Kami tidak akan membebaskan engkau. Pergi ke Madinah dengan membawa harta bendamu. Kata Suhaib Ar-Rumi, maukah aku tunjukkan kepada kalian di mana aku menyembunyikan harta bendaku yang banyak? Kata orang Rasul, iya mau. Ya kata kata, kata Suhaib, tapi dengan syarat kalian membebaskan aku pergi ke Madinah. Membiarkan aku untuk pergi menyusul Nabi ke kota Madinah. Maka mereka sepakat. Lalu ditunjukkan oleh Suhaib tempat penyimpanan harta bendanya yang begitu banyak. Pedagang yang sukses. Ternyata setelah ditelusuri dan didatangi tempat tersebut, ternyata mereka mendapati harta yang sangat banyak milik Suhaib lalu mereka ia mendapati janji dibiarkan Suhaib Ar-Rumi pergi tanpa membawa harta. Subhanallah. Ini kecintaan yang luar biasa. Demi mencintai Nabi, membela Nabi, mereka meninggalkan harta benda yang dikumpulkan sekian lama. Tidak ada yang bisa menandingi kecintaan para sahabat. Tidak ada yang bisa mengungguli pembelaan para sahabat terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Abu Bakar As Siddiq melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke kota Madinah, ketika berlindung di dalam gua Thur. Sambil berjalan, sesekali Abu Bakar berada di depan Rasul, kadang-kadang berada di belakang Rasul, kemudian berpindah lagi sebelah kanan, berpindah lagi sebelah kiri. Maka Nabi bertanya kepada Abu Bakar, ada apa engkau berbuat demikian wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, aku khawatir ketika aku berada di depanmu aku khawatir akan ada musuh yang menyerang dari belakang. Maka aku pun segera ke belakang. Ketika aku berjalan di belakang, aku khawatir di depan ada musuh, ada gangguan dan jebakan. Aku pun maju ke depan. Ini perasaan Abu Bakar ingin melindungi Nabi, ingin membela Nabi, mencintai Nabi agar Nabi selamat dari gangguan dan keburukan. Bagaimana pembelaan para sahabat radhiyallahu anhum dalam perang Uhud? di mana waktu itu Nabi terluka wajahnya penuh dengan darah. Gigi Nabi rontok dan patah. Dan banyak para sahabat yang gugur mati syahid. Mencapai 70 sahabat Nabi. Satu persatu melindungi Nabi. Mereka tertusuk tombak. Terkena anak panah. Terkena setan pedang dan gugur. Satu persatu melindungi Nabi. Yang penting Nabi hidup. Yang penting Nabi selamat. Subhanallah. Ini pembelaan yang luar biasa terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama disebutkan dalam perang Uhud atau suatu peperangan, ada seorang wanita dikabarkan kepadanya bahwa bapaknya dan anaknya atau saudara kandungnya telah gugur semuanya. Seorang wanita, sahabiyah, dikabari. Ia mendapatkan berita duka bahwa suaminya, bapaknya, dan saudara kandungnya telah gugur semuanya dalam medan jihad tersebut. Apakah dia segera menangis? Apakah dia merasa sedih? Tidak. Langsung dia katakan, bagaimana dengan keadaan Rasul? Bagaimana dengan nasib Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu yang ditanyakan. Maka diberitahu oleh sebagian sahabat, Rasul masih hidup, Rasul masih selamat. Tidak, saya ingin melihat langsung nasib Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di bawah wanita ini menemui Rasul. Maka setelah itu dia merasa setelah ini tidak ada kesedihan. Aku sangat senang Nabi masih hidup, Aku sangat senang Nabi masih selamat. Subhanallah. Ini para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ya ikhwan. Dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam Apa yang sudah kita lakukan untuk Nabi? termasuk membela Nabi adalah menghidupkan sunnah Nabi. Bagi kita sekarang kesempatannya membela sunnah Nabi, kesempatan kita sekarang adalah mempelajari sunnah Nabi, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis dengan sungguh-sungguh, mengamalkannya dan mendawakannya. Apapun cobaan yang harus dihadapi, Kewajiban kita sekarang adalah sungguh-sungguh belajar. Mempelajari al-Islam. Mempelajari agama yang dibawa oleh Nabi yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mengkaji hadis dari Nabi dengan ikhlas. Mengamalkannya dan menghidupkannya di tengah umat. Mengajarkan sunnah Nabi. Menanamkan cita Nabi kepada keluarga kita. Kepada kerabat kita. Kepada masyarakat. Walaupun terasa berat. Walaupun sedikit yang mengikutinya. Meskipun banyak yang menentang demi cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita hidup di zaman yang penuh fitnah, di saat mayoritas Muslimin tetapi mereka lupa dengan ajaran Nabi, tidak mengenal sunnah Nabi. Inilah kesempatan untuk meraih fadilah, kesempatan untuk mendapat pahala yang besar. kita ajak umat untuk kembali kepada ajaran Islam yang murni, meninggalkan apa saja yang merusak ajaran Islam, meninggalkan keyakinan-keyakinan syirik, meninggalkan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya. Dengan sabar, berharap agar Allah berikan hidayah kepada mereka. Agar umat Islam kembali berjaya di hadapan musuh-musuh. Agar Allah memberikan pertolongan kepada umat Islam kita terangkan kepada umat tentang bahaya hadis-hadis doaif, hadis-hadis lemah, hadis-hadis palsu dan juga para penyuruh kebatilan. Ini dalam rangka membela Nabi, mencintai Nabi, menghidupkannya. Di saat sedikit yang mengikutinya. Banyak yang menentang sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis dalam riwayat Imam Muslim. Badak islamu ghariban wa sayaudu ghoriban kama bada fatuba lil ghuraba Islam pertama kali datang di kota Mekah dalam keadaan terasing dan akan kembali dalam keadaan asing sebagaimana pertama kali datang maka tuba lil ghuraba tuba ditafsirkan oleh para ulama hadis sebuah pohon yang rindang di dalam surga diperuntukkan oleh Allah bagi orang-orang yang berubah, orang-orang yang asing dengan agamanya, asing dengan akidahnya, asing dengan manhajnya, asing dengan ibadahnya ketika orang-orang akidah, ibadah dan manhajnya menyimpang dari petunjuk Nabi. Dulu Nabi juga terasing dengan Islamnya, terasing dengan akidahnya, terasing dengan dakwahnya karena beliau mengajak umat untuk beribadah hanya kepada Allah di tengah masyarakat musyrikin, di tengah masyarakat yang mana mereka menyembah berhala, menyekutukan Allah dengan pepohonan, Nabi terhasing, Nabi dimusuhi. Walaupun dahulu mereka sepakat mengakui Muhammad adalah manusia paling jujur. Muhammad manusia yang paling amanah. Mereka menggelari Nabi dengan gelar Al-Amin. Tapi setelah beliau diangkat oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul dan diperintahkan untuk memulai dakwah tauhid, dakwah Islam, mengajak umat manusia untuk mengabarkan diri hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan kemusyrikan, maka segera saat itu mereka memusuhi Nabi, menentang Nabi, berusaha menyakiti Nabi dan mengusir Nabi atau membunuh Nabi. Itulah Islam dalam keadaan asing. Pengikut Nabi yang sedikit, yang sedikit orang-orang lemah, hamba saya juga dimusuhi, disiksa. Seperti Bilal bin Rabah, Kemudian keluarga Ammar bin Yasir disiksa oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Keluarga Ammar bin Yasir mengalami gangguan yang berat. Sumayyah radhiyallahu anha dipaksa oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya untuk murtad dari agama Islam. Untuk keluar dari agama Nabi Muhammad dipaksa oleh Abu Jahal untuk mencela Allah, mencela Rasulullah dan mengagungkan berhala mereka. Tetapi Sumayyah radhiyallahu anha tetap tegar, sabar dan istiqomah di atas Islam, sabar dan tegar di atas iman, lebih mencintai Allah dan Rasulnya meskipun dirinya diganggu, meskipun dirinya disiksa bersama suaminya, bersama anaknya. Abu Jahal pun menyusup kemaluannya dengan tombak sampai eh, mengakibatkan Sumayyah mati syahid menjadi wanita yang pertama kali mati syahid. Ketika mereka semua disiksa oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Rasul pun menyaksikan. Tetapi Nabi tidak bisa membebaskan mereka. Nabi tidak bisa menolong mereka. Nabi hanya bisa berdoa dan memberikan kabar gembira kepada mereka untuk sabar di atas Islam, sabar di atas iman, sabar di atas tauhid dengan mengatakan sabran ala yasir inna al jannah Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya janji Allah kepada kami. Bersabarlah wahai keluarga Yasir atas gangguan ini. Sungguh janji Allah kepada kalian adalah surga. Sumaya pun mati syahid. Kemudian giliran suaminya yang bernama Yasir tubuhnya diikat oleh Abu Jahal dipaksa untuk murtad dari agama Islam, dipaksa untuk mencela Nabi, mencela Allah, mengagungkan berhala-berhala mereka, tetapi Yasir tetap tegar dan sabar di atas Islam, sabar dan tegar di atas iman dan di atas tauhid, membenci syirik dan kemusyrikan, membenci orang-orang musyrik, lebih mencintai Allah dan Rasul, mereka semua yakin akan kehidupan akhirat. Yakin akan kebenaran ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ammar pun Yasir pun diseret dengan kuda yang berlari kencang ke tempat dan pasir sampai mati syahid. Inilah perlakuan orang-orang musyrik Quraisy kepada pengikut Nabi yang lemah, pengikut Nabi yang minoritas. Islam dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing. Zaman yang penuh dengan keterasingan, penuh dengan gangguan dan tantangan. Orang-orang yang menghidupkan ajaran Nabi yang berakidah dengan akidah Nabi, beribadah dengan ibadah Nabi dimusuhi, ditentang, dikucilkan. Bahkan ada upaya tuduhan-tuduhan dan siksaan-siksaan. Makanya ketika Nabi mengatakan, "Badal Islamu goriban wa sayaudu goriban kama bada." Fatuhu balil guroba Islam pertama kali datang dalam keadaan terasih dan akan kembali dalam keadaan hasil sebagaimana pertama kali datang, maka sebuah pohon yang rindang dalam surga disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang buruba terasing dengan agamanya, terasing dengan akidahnya. Ketika orang-orang idahnya penuh dengan kemusyrikan, terasing dengan ibadahnya, ketika orang-orang ibadahnya penuh dengan ibadah-ibadah yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, terasing dengan muamalahnya akhlaknya ketika orang-orang mayoritas akhlaknya bejat, Ahlaknya jauh dari ajaran Islam. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manhumul ghuraba ya Rasulullah. Siapakah orang-orang yang terasing itu wahai Rasul sehingga Allah menyiapkan untuk mereka sebuah pohon yang rindang di dalam surga? Ini suatu kemuliaan, suatu keutamaan. Maka Nabi menjawab, Hum unasun salihuna qalilun man ya'sihim aktsaru mimman yuti orang-orang yang terasing itu adalah orang-orang yang saleh unasun salihun orang-orang saleh qalilun jumlah mereka sedikit sedikit dibanding yang musyrik dibanding yang kafir kepada Allah dibanding orang-orang yang menyimpang dari ajaran Allah dan rasulnya orang-orang saleh yang lurus akidahnya, lurus manhaj dan pemahamannya tentang Islam, lurus ibadahnya. Jumlah mereka sedikit, minoritas. Fi unasin kathir, berada di tengah manusia yang sangat banyak. Man yaksihim, orang-orang yang menentang mereka. Orang-orang yang memusuhi mereka. Aksar, lebih banyak mimman yuti'um daripada yang mengikuti dan mentaati mereka. Musuh mereka banyak, yang membenci mereka banyak. Yang menentang mereka banyak. Tetapi mereka tetap sabar dan tegar di atas iman. Sabar dan tegar di atas Islam. Sabar dan tegar di atas tauhid dan sunnah. Berat rasanya. Seakan-akan kata Nabi pada zaman itu, pada zaman keterasingan, orang yang menggenggam ajaran Islam, memegang teguh Al-Quran dan As-Sunnah, bagaikan orang yang sedang menggenggam bara api. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, saya ala nasi zamanun. Saya ala nasi zamanun. Al-qabidu ala dinihi kal-qabidi ala jamar Akan datang kepada manusia. Akan datang kepada umatku suatu zaman. Yang mana orang-orang yang memegang teguh ajaran agamanya. Memegang teguh Islam yang hak. Islam yang murni bagikan sedang menggenggam bara api. Saking banyaknya pertentangan dan permusuhan. Banyaknya orang-orang yang menyimpang. Berat ya. Orang-orang yang terdekat pun membencinya. Keluarganya memusuhinya. Apalagi orang lain. Tapi inilah kesempatan untuk membuktikan cinta yang benar kepada Nabi Muhammad. Cinta yang jujur kepada Allah dan Rasulnya. Kesempatan untuk meraih pahala yang besar. Pahala 50 kali lipat dibanding pahala sahabat. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi saw ya akan datang, ya suatu zaman yang mana mereka pahalanya melebihi pahala kalian. Ditanya oleh sahabat, dibanding siapa? 50 kali lipat dibanding siapa? Dibanding 50 di antara mereka? Kata Nabi, tidak. Dibanding 50 kali lipat dari kalian. Mengapa? Kata Nabi, karena mereka hidup di zaman yang sedikit pembelanya, sedikit penolongnya, sedikit pengikutnya, tapi mereka sabar dan tegar di atas Islam, sabar dan tegar di atas sunnah. Sementara kalian hidup di, di zaman yang banyak pengikut kebenaran, banyak pembela kebenaran. Nah inilah bedanya. Maka kesempatan untuk meraih pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam riwayat yang lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang sifat dan ciri al-ghuraba yang dijamin oleh Allah masuk surga dan mendapat pohon yang rindang dalam surga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, manhumul goroba ya Rasulullah. Siapakah orang-orang yang gorib itu wahai Rasul? Siapa orang-orang yang terasing itu sehingga Allah memberikan janji akan mendapat pohon yang rindang dalam surga? Kata Nabi, hum humul ladina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Mereka adalah orang-orang yang melakukan perbaikan, yang menghidupkan dan memperbaiki sunnahku di saat orang-orang merusaknya. Mereka senantiasa mengadakan perbaikan di tengah umat ketika manusia melalaikannya, ketika manusia meninggalkannya, ketika manusia menentangnya, dia selalu menghidupkan, melakukan perbaikan, mengajak umat kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Kemudian tanda dan bukti yang keberapa sekarang? Yang keempat, di antara tanda dan bukti mencintai Nabi dengan cinta yang jujur, cinta yang setia. Tidak menerima suatu ajaran apapun dan larangan apapun kecuali yang datang dari Nabi saw. Alaihi Wasallam. Tidak menerima suatu ajaran apapun atau larangan apapun kecuali yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga merasa apa dan e, tanda berikutnya merasa ridho dan lapang dada dengan keputusan yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Merasa ridho dan lapang dada dengan keputusan yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada aturan, kalau ada ajaran, kalau ada amalan yang datangnya bukan dari Nabi. Atau dengan kata lain, tidak ada tuntunannya dari Al-Quran dan Al-Hadis As-Sahih. Maka kita tidak boleh mengamalkannya. Tidak boleh mengikutinya. Kenapa? Karena itu adalah bukan petunjuk Nabi. Karena itu adalah jalan yang akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Orang-orang yang cinta kepada Nabi hanya menerima syariat, hanya menerima amalan, hanya menerima petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang mencintai Nabi dengan jujur dan benar, mereka merasa riba dan berlapang dada dengan keputusan yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka kafima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Fala warabbika maka demi Tuhanmu, la yu'minun mereka tidak beriman dengan sempurna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim, sebagai pemutus perkara dalam hal-hal yang diperselisihkan di antara mereka. Thumma la yajidu fi fusim haraja mimma qadaita. Kemudian mereka tidak mendapati perasaan berat, merasa ya keberatan di dalam jiwa mereka terhadap apa yang telah kau putuskan. Wa yusallimu taslima. Mereka pasrah dengan kepada keputusanmu dengan sepenuhnya. Ini ciri orang yang mencintai Nabi dengan cinta yang jujur, yang sejati, tidak pura-pura. Mereka selalu mengikuti ajaran Nabi, menerima syariat hanya dari Nabi. Ketika seorang muslim sudah mengikrarkan kalimat asyhadu alla asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi tiada sesembahan yang hak kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka konsekuensinya Tuntutannya adalah dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dia wajib meninggalkan segala sesuatu yang disembah dan diibadai selain Allah. Konsekuensi daripada syahadat Muhammad Rasulullah yang telah ia ucapkan, dia wajib membenarkan berita-berita yang disampaikan oleh Rasul. Dia wajib melaksanakan perintah-perintah Rasul. Dia wajib menjauhi larangan-larangan Rasul dan dia wajib beribadah kepada Allah dengan menggunakan syariatnya Rasulullah. Ini konsekuensi daripada syahadat Muhammad Rasulullah. Wajib membenarkan apa saja yang diberitakan oleh Rasul. Baik tentang kejadian di masa yang lalu maupun di waktu yang akan datang. Wajib melaksanakan perintah-perintah Nabi wajib menjauhi larangan larangan Nabi dan konsekuensi yang keempat wajib beribadah kepada Allah hanya dengan syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian tanda dan bukti mencintai Nabi yang kelima Orang yang mencintai Nabi dengan jujur akan memperbanyak solawat tandanya. Ciri dan tandanya banyak bersolawat kepada Nabi. Itu tanda dan ciri orang cinta pada Nabi. Memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab orang yang kikir, orang yang bakhil itu jarang bersolawat. Walaupun disebutkan di telinganya atau di depannya nama Nabi, dia diam saja, mingkem baik, Enggak pernah mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Ini hakikat orang yang pelit, medit bin bakhil. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, al bakhilu man tu indahu falam sholli alayya. Au kama qala sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bakhil, orang yang pelit bin kikir dan medit adalah orang yang apabila disebutkan namaku dia tidak bersolawat kepadaku. Nah, jadi orang yang cinta Rasul selalu bersalawat kepada Nabi. Apalagi kalau disebut nama Nabi, nggak pakai tidak menyebut nama Nabi saja, tidak mendengar nama Nabi saja, dia bersalawat. Apalagi disebut nama Nabi. Makanya orang yang paling berbahagia, orang yang paling beruntung dengan banyaknya pahala solawat adalah para penuntut ilmu hadis, para ulama hadis, Kata para ulama. Kenapa? Mereka tidaklah membacakan hadis Nabi melainkan bersolawat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para penimba ilmu hadis. Setiap kali dibacakan oleh gurunya, maka dia pun bersolawat sallallahu alaihi wasallam. Dan pahalanya besar. Keutamanya besar kata Nabi, "Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya sepuluh kali. Apa arti salawat Allah kepada hamba? Salawat Allah kepada hamba artinya Allah memuji hamba tersebut dan Allah memberikan apa namanya rahmat dan kebaikannya. Allah memberikan pahala kepadanya. Itu arti salawat kepada hamba. Allah memujinya, Allah merahmatinya dan memberinya pahala. Salawat Allah kepada Nabi, salawat Allah kepada orang-orang yang bersalawat kepada Nabi artinya ya Allah memujinya, merahmatinya dan memberinya pahala. Sedangkan salawat umat kepada Nabi atau salawat malaikat kepada Nabi artinya apa? Doa artinya. Mereka berdoa pada Allah untuk Nabi Muhammad. Jadi berbeda. Salawat Allah kepada Nabi adalah pujian. Sedangkan salawat malaikat, salawat umat Islam kepada Nabi artinya doa. Sama-sama salawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu uh, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Ya kan? Innallaha wa malaikatahu Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi bersolawat kepada nabi Salawat Allah kepada Nabi berbeda dengan makna salawat malaikat kepada Nabi. Allah bersalawat kepada Nabi artinya apa? Allah memuji Nabi. Allah merahmati Nabi dan memberi pahala. Sedangkan malaikat bersolawat artinya malaikat berdoa kepada Allah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad atau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini doa kita kepada Allah untuk Nabi Muhammad. Sedangkan solawat dari Allah artinya apa? Pujian. Doa solawat dari makhluk artinya apa? Doa. Kemudian yang perlu kita ketahui dan kita pahami bahwa salawat kepada Nabi yang merupakan cinta kepada Nabi adalah salawat yang syar'i, salawat yang ada tuntunannya, salawat yang disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan salawat-salawat yang dibuat-buat, bukan salawat-salawat yang diada-adakan, bukan salawat-salawat yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pertanyaannya, Bagaimana bersolawat kepada Nabi dengan solawat yang benar? Maka solawat yang benar ialah kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma wa wasallim ala nabiyina Muhammad atau dengan membaca sallallahu alaihi wasallam atau dengan membaca salawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca dalam duduk tasyahud itu dalam salat Allahumma Salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allah wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini selawat yang syar'i, selawat yang benar. Selain ini tidak ada selawat yang diajarkan dalam Islam. Selain selawat ini yang sudah kita bacakan bukanlah salawat yang syar'i. Nah, kemudian ciri atau tanda dan bukti mencintai Nabi dengan jujur dan benar melebihi segala-galanya adalah mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja yang dicintai oleh Nabi, maka kita mencintainya sebagai bukti bahwa kita mencintai Nabi. Sungguh dusta orang yang mengaku cinta Nabi tapi membenci orang-orang yang dicintai oleh Nabi. Itu orang yang pendusta, pembohong. Orang-orang yang dicintai oleh Nabi siapa? Para sahabat. Semua sahabat adalah orang-orang yang dicintai oleh Nabi. Para istri Nabi dicintai oleh Nabi. Maka kita wajib mencintai Nabi nggak boleh membenci mereka. Tidak boleh satupun dari para sahabat Nabi atau istri Nabi yang kita benci. Yang kita musuhi, yang kita fitnah, yang kita celah, Apalagi mengutuk dengan doa-doa laknat setiap pagi dan sore. Ini bukan pecinta Nabi yang setia. Ini adalah musuhnya Nabi. Ya kalau ada kaum muslimin atau muslimat tiap pagi dan sore membaca doa yang isinya laknat kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Rutin tiap ya doa pagi dan sore. Semoga melaknat Allah melaknat Abu Bakar, semoga Allah melaknat Umar. Terus rutin. Ini bukan pecinta Nabi tapi musuh Nabi. Karena ciri dan tanda atau bukti orang itu cinta Nabi adalah mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi. Para sahabat, keluarga Nabi yang beriman, yang bertakwa sampai mati, isi-isi Nabi semuanya Makanya dalam banyak hadis Nabi mengatakan hubul ansor minal iman. Mencintai orang-orang ansor adalah bagian dari keimanan. Sehingga kalau ada orang mencintai sahabat maka itu adalah bagian dari kemunafikan. Bagian dari kemunafikan. Dan memang demikian kenyataannya. Yang membenci dan mencela sahabat adalah orang-orang munafik, musuh-musuh Islam dan musuh-musuh muslimin. Mereka ingin merusak Islam dari dalam. Mereka tidak punya jalan untuk menghabis atau merusak Islam dengan cara mencela Allah. Mustahil, nggak bisa. Mereka tidak punya jalan untuk merusak Islam dengan cara mencela Al-Quran. Tidak bisa. Karena Al-Quran itu mukjizat yang terpelihara dari perubahan. Dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun dalam surah Al-Hijr ayat ke-9. Sesungguhnya kami telah menurunkan adzikr yang Al-Qur'an dan sesungguhnya kami akan selalu menjaganya. Mereka juga musuh-musuh Islam, orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang orientalis tidak memiliki jalan untuk merusak Islam dengan cara mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau mereka mencela Nabi Muhammad pasti menghadapi pertentangan dari umat Islam. Dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa Nabi Muhammad sempurna jasmani maupun rohaninya. Tidak akan bisa mendapatkan aib pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Susah. Maka mereka berpindah ke jalan yang lain. Mereka dapati para sahabat manusia biasa yang tidak maksum, yang sebagian mereka terjerumus di dalam ya eh, kekeliruan atau kelalaian. Maka disitulah mereka membuat fitnah dan tuduhan kepada sahabat-sahabat Nabi, kepada istri-istri Nabi, ya menuduh mereka apa namanya e, murtad, menuduh mereka telah merubah Al-Quran, menuduh mereka telah menghapus sebagian mushaf Al-Quran, menuduh sebagian sahabat dengan KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Seperti tuduhan mereka kepada Utsman bin Affan menentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka juga memusuhi Abu Hurairah karena kata dia ini adalah hadis-hadis palsu buatan Abu Hurairah dan lain sebagainya. Menuduh Aisyah berzina. Naudzubillah summa naudzubillah. Mereka mendapati hal ini sebagai jalan untuk menjauhkan kaum muslimin dari pemahaman Islam yang benar. Mereka ingin merusak Islam dengan cara menjauhkan kaum muslimin dari para sahabat Nabi, dari manhaj dan pemahaman sahabat Nabi sehingga mereka akan jatuh dalam kesesatan dan penyimpangan dibuat para kaum muslimin ini tidak cinta sahabat Nabi. Kalau sudah tidak cinta otomatis riwayat-riwayat yang dari, sahabat ditolak dan tidak dipercaya. Apalagi sampai meyakini sahabat Nabi itu murtad setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi bahwa musuh-musuh Islam dari kalangan kafirin, musyrikin, orientalis ataupun munafik mereka memiliki jalan untuk menghancurkan Islam, merusak syariat Islam dengan cara mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah orang-orang munafik yang sesungguhnya, walaupun mengaku sebagai tokoh Islam atau berktp Islam, walaupun mengaku sebagai dosen agama Islam, selama mengajarkan kepada umat Islam tentang keburukan sahabat, menyebarkan fitnah terhadap para sahabat dan istri Nabi, maka ketahuilah mereka adalah orang-orang munafik atau orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran kafir dan munafik. Sementara ahlu sunnah yang setia kepada Nabi, yang mencintai Nabi dengan jujur dan benar, tidak mungkin mencela para sahabat, tidak mungkin membenci para istri Nabi, karena Nabi bersabda dalam hadis, لا tasubbu أصحابي فوالذي نفسي biyadih, لو أن حدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ mudda حدهم ولا nasifah." Janganlah kalian mencaci maki para sahabatku. Janganlah kalian membenci sahabat-sahabatku. Ini larangan keras dari Nabi kepada umatnya sampai hari kiamat. Janganlah kalian mencela para sahabatku. Karena demi jiwaku yang berada tangan Allah. Kalau sekiranya ada seorang di antara kalian bersedekah, berinfak emas sebesar gunung Uhud, niscaya pahalanya, keutamaannya tidak dapat mengungguli dan mengalahkan pahala sedekah seorang sahabat. Walaupun mereka hanya bersedekah dengan satu mud. Satu mud adalah dua telapak tangan yang ditangkupkan dari makanan pokok berupa kurma atau gandum atau yang lainnya. Atau sedekah sahabat dengan satu telapak tangan saja. Karena mereka adalah generasi yang imannya benar. Keyakinannya kuat kepada Allah. Keseti, apa pembenarannya dan pembelaannya sangat jujur kepada Nabi saw Keikhlasan mereka begitu tinggi, tidak bisa dikalahkan oleh generasi yang datang sesudahnya. Maka dari itu Nabi melarang keras, jangan sekali-kali mencaci maki para sahabatku. Maka dari itu Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, "Man sabba ashabi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain." Barang siapa yang mencela dan mencaci maki para sahabatku, maka ia berhak dilaknat oleh Allah, para malaikat dan manusia semuanya. Jadi cinta dan bukti apa bukti dan tanda mencintai Nabi dengan dengan benar, dengan jujur adalah mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat adalah orang-orang yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Sa'id bin Zaid, Aisyah, Khadijah, Zainab dan semuanya. Semuanya adalah sahabat Nabi dan istri Nabi yang dicintai oleh beliau. Kita wajib mencintai mereka. Apalagi Allah sudah menetapkan ridho kepada mereka. Allah telah menyatakan iman mereka benar dan lurus. Allah telah mengabarkan telah ridho kepada mereka dan menyiapkan surga-surga untuk mereka. Surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tidak ada lagi pujian yang lebih sempurna daripada pujian Allah. Setelah ada rekomendasi dari Allah, setelah mendapat keriduan Allah, setelah mendapat surga dari Allah, maka celaan apapun dari manusia tidaklah berbahaya bagi para sahabat Nabi. Allah telah menyatakan iman sahabat itu benar. Sehingga kalau ada kaum muslimin dan muslimat beriman tetapi tidak sebagaimana imannya para sahabat tidak sebagaimana cara sahabat dalam beragama dan beriman kepada Allah dan Rasul, maka iman mereka tidak benar. Iman mereka keliru. Iman mereka tidak sah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 137. Allah berfirman, fa in amanu bimithli ma amantu bihi faqad ihtadaw." Jika mereka manusia beriman kepada Allah, kepada hari kiamat, kepada Rasul, sebagaimana iman kalian, maka sungguh mereka telah mendapat hidayah. Sungguh mereka telah berada di atas petunjuk. Jika mereka yang manusia beriman, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan semuanya beriman sebagaimana iman kalian, sungguh mereka telah mendapat hidayah dari Allah. Telah berada di jalan yang benar. Ini pujian kepada para sahabat. Kemudian Allah juga memberikan ancaman keras kepada siapapun yang menentang dan menyelisihi jejak para sahabat Nabi. Siapapun yang berakidah dan beribadah namun tidak mengikuti manhaj atau pemahaman para sahabat dalam menjalankan agama. Di dalam surah An-Nisa ayat 115 Allah berfirman, ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا yang artinya barang siapa yang menentang Rasul menyelisih petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sesudah jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin menentang sunnah Rasul, kemudian tidak mengikuti jalannya para sahabat. Wa yattabi ghaira sabilil dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Mengapa kaum mukminin ditafsirkan dengan para sahabat? Karena kata para ulama ketika ayat ini turun kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak ada manusia yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah kecuali para sahabat. Belum ada yang namanya generasi tabi'in, belum ada yang namanya generasi atba'ut tabi'in, apalagi generasi kita. Maka penafsiran al-mukminin dalam ayat ini dengan para sahabat sangatlah tepat dan benar sebagaimana ditafsirkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad dan juga penafsiran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam muqaddimah kitab Naqdul Mantik. Semua menafsirkan al-mu'minin dalam ayat ini adalah para sahabat. Sehingga terjemah ayatnya, barang siapa yang menentang tuntunan Rasul, sesudah jelas baginya petunjuk, dan tidak mengikuti jalannya para sahabat, tidak mengikuti jalannya para sahabat, maka kami palingkan kemana ia berpaling. Kami selewengkan kemana dia berpaling disesatkan oleh Allah di dunia. Ketika seorang muslim coba-coba menyimpang dari jalannya Nabi, dari sunnah Rasul, ketika kaum muslimin coba-coba menyimpang dari manhaj para sahabat, tidak mengikuti jejak dan pemahaman sahabat, maka di dunia dia akan tersesat. Tidak mungkin sampai kepada kebenaran, tidak mungkin sampai ke dalam surga. Ini di dunia. Lalu bagaimana di akhirat? Kata Allah, wa nuslihi jahannam. Kami masukkan ia ke dalam neraka jahannam. Orang yang menyimpang dari sunnah Rasul, tidak mengikuti petunjuk Nabi, tidak mengikuti manhaj, pemahaman, dan jejak para sahabat dalam beragama, kami masukkan ia ke dalam neraka jahannam. Wasaat masiro. Dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi, tanda dan bukti mencintai Nabi yang keenam adalah mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih tersisa satu pelajaran yaitu kiat menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua ingin menjadi umat Rasul yang mencintai beliau. Kita semua ingin mencintai Nabi dengan cinta yang jujur. Ya, kadang kita merasakan kok biasa-biasa saja ketika disebut nama Rasul. Mengapa kita tidak berusaha membela ajaran Nabi ketika banyak orang yang merusak? Nah, di sini mungkin kita perlu menumbuhkan rasa cinta dengan melakukan kiat-kiat berikut ini agar rasa cinta ini tumbuh. Yang pertama, hendaknya kita mengingat bahwa manusia yang paling berjasa kepada kita adalah Rasulullah. Manusia yang paling banyak dan paling besar jasanya kepada kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jasa Nabi kepada kita lebih besar daripada jasa orang tua kita sendiri. Orang tua kita betul jasanya banyak, Orang tua kita betul jasanya besar. Mengandung kita, melahirkan kita, mengasuh dan mendidik kita, ya, kemudian merawat kita, membiayai pendidikan kita, membiayai e, kesehatan kita. Ini jasa yang sangat besar yang tidak dapat dibalas dengan harta benda sebaik apapun. Tetapi jika dibanding dengan jasa Nabi, maka Nabi yang lebih besar jasanya daripada orang tua kita. Apa jasa Nabi? Beliau yang telah menuju kita ke jalan kebenaran. Beliau yang telah menyelamatkan umat dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, dari jalan kemusyrikan menuju jalan tauhid, dari kekufuran menuju jalan iman, dari jalan kesesatan menuju jalan kebenaran. Itulah jasa Nabi yang paling besar. Yang telah menyelamatkan kita dari jalan menuju neraka jahanam, menuju jalan yang mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang kedua, di antara kiat untuk menumbuhkan rasa cinta, merenungkan perjalanan hidup Nabi. Kita harus merenungkan dengan cara mempelajari sejarah Nabi. Bagaimana perjuangan Nabi dalam membela agama Allah, menyebarkan agama Allah. Bagaimana beliau sabar menghadapi berbagai gangguan dan pertentangan. Bagaimana beliau sabar ketika ya disiksa oleh orang-orang musyrikin Quraisy oleh Uqbah bin Abi Mu'aid ketika Nabi sujud Lalu kata Jal, siapa yang berani meletakkan di atas pundak Nabi kotoran onta yang baru saja disembelih kemarin? Berdirilah Uqbah bin Nabi Mu'ad kemudian membawa kotoran onta dan diletakkan di atas pundak Nabi ketika sujud. Mereka tertawa terbahak-bahak. Nabi pun tidak segera bangkit dari sujudnya. Abdullah bin Mas'ud melihat, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ibnu Mas'ud lemah saat itu. Ini Nabi diganggu, sabar beliau. Ketika Nabi sedang sholat, tiba-tiba Uqbah bin Abi Mu'ad membawa kain selendang. Kemudian dia melilitkan selendang itu di leher Nabi dan dicekik. Nabi dicekik lehernya dengan selendang. Maka datanglah Abu Bakar As-Siddiq kemudian menendang dan mendorong Uqbah dengan keras. Lalu Abu Bakar berkata kepadanya, Atak tulu rojulan an yakula Allah. Apakah engkau ingin membunuh seorang yang mengatakan Tuhan hanyalah Allah? Subhanallah. Ini para sahabat. Nabi bersabar. Jadi kalau kita merenungi sejarah Nabi, perjuangan Nabi, ya, jihad Nabi, maka kita akan semakin cinta kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian kiat yang ketiga merenungkan akhlak Nabi yang begitu mulia. Akhlak Nabi, adab Nabi yang begitu mulia yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari beliau. Beliau berakhlak yang mulia kepada para sahabat. Beliau berakhlak dan beradab yang mulia kepada para istri. Beliau berakhlak mulia kepada orang-orang non-muslim yang tidak memerangi Islam dan muslimin. Ini yang membuat kita semakin cinta kepada Nabi. Beliau adalah manusia yang paling sempurna akhlaknya. Sampai-sampai Allah memuji dalam surah Al-Qalam, "Wa inna kala'ala khulukin azim. Sesungguhnya engkau betul-betul berada di atas akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat mulia. Kemudian kiat yang terakhir agar kita mencintai Nabi, mengetahui kedudukan Nabi yang begitu tinggi di hari kiamat. Mengetahui kedudukan Nabi yang sangat tinggi di hadapan Allah pada hari kiamat. Tidak ada manusia yang lebih tinggi kedudukannya di hari kiamat di hadapan Allah daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita semakin cinta beliau yang bisa diizinkan oleh Allah untuk minta syafaat ketika orang-orang berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam Berbondong-bondong mendatangi Nabi Nuh. Berbondong-bondong mendatangi Nabi Ibrahim. Berbondong-bondong mendatangi Nabi Musa. Berbondong-bondong mendatangi Nabi Isa. Semua tidak bisa minta izin kepada Allah untuk segera diadakan hari pengadilan. Maka mereka pun semua Nabi dan Rasul mengatakan silakan datang kepada Muhammad kepada Nabi Muhammad. Semua manusia dari zaman Adam menemui Nabi Muhammad dan meminta agar segera minta izin kepada Allah supaya diadakan faslul qadha, sidang pengadilan kepada semua manusia. Nabi pun sujud kepada Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah dengan sujud yang lama. Lalu Allah berkata kepada Muhammad, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak wasfa tu syafa. Hei Muhammad, angkatlah kepalamu dari sujud dan minta syafaatlah niscaya engkau akan diberi syafaat. Maka setelah itulah dimulai faslul qadha. Kita tahu bagaimana kedudukan Nabi di mana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi untuk membuka pintu surga pertama kali sebelum Nabi dan Rasul yang lain lalu masuk surga dan bersama umatnya masuk surga. Subhanallah. Demikian pelajaran kita pada uh, hari ini tentang hakikat mencintai Nabi dan keutamaannya. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang betul-betul mencintai Nabi dengan cinta yang sejati cinta yang akan mempertemukan kita bersama Nabi di dalam surga Al-Firdaus Al-A'la. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Wa sallallahu wa sallam mabarak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.